الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة مجلس تعليم رحمة الله Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita kita mampu untuk mensyukurinya yaitu dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah majelis taklim rahimakumullah, sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan. Insya Allah mulai malam ini dan ke depan kita akan sama-sama membicarakan tentang satu tema dan ini nanti akan merupakan bahan pengajian kita yaitu fitnah dan petaka atau huru hara yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Ya. Fitnah, petaka, huru hara yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Uh, saya merasa tema ini untuk penting, penting untuk disampaikan, ya, mengingat tema ini jarang ya, jarang jarang sekali disinggung ya, di banyak tempat. Ya, maka kita merasa perlu untuk membicarakan tema ini. Semoga harapannya dengan kita mengkaji ini kita tahu bahwa apa saja fitnah, apa saja malapetaka, kegoncangan huru hara ya menjelang datangnya hari kiamat. Ya. Bahwa berbicara hari kiamat sudah pasti kaitannya dengan rukun iman. Iman akan adanya hari akhir. Hari akhir di sini yaitu hari kiamat. Ya. ya. Jadi berbicara tentang iman pasti kaitannya iman tentang salah satunya yaitu beriman kepada adanya hari akhirat atau hari kiamat. Hari akhir. Ya. Inilah yang akan kita bicarakan. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahwa Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Diutusnya nabi kita merupakan nabi akhir zaman. Ini sudah semua orang tahu. Ya. Bahkan kata Rasulullah, tuistu ana wasa'ah." Saya diutus antara aku dan hari hari kiamat kahatain kata Rasulullah seperti dua jari ini. Diutusnya saya dan datangnya waktu hari kiamat kata Rasulullah seperti dua jari ini. Artinya dekat. Dekat. Nah, jadi zaman-zaman kita ini kalau sejak zaman Rasulullah saja sudah dikatakan dekat, ini sudah berjalan 1400 tahun lebih, berarti sudah lebih dekat. Ya. Maka oleh kata itu kita perlu mengetahui dan perlu mempersiapkan diri ya Mengingat nanti dalam banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan sebelum kiamat yang sebenarnya terjadi akan bermunculan fitnah demi fitnah. Kerusakan demi kerusakan. Maka kita perlu mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan datangnya kiamat itu sendiri atau hari kehancuran. Tapi perlu juga mempersiapkan ya Uh, hari menjelang datangnya hari kiamat sebelum hari kiamat karena sebelum hari kiamat itu fitnah akan bermunculan maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr itu dia firman, "A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap kalian memperhatikan Nah, coba lihat. Hendaklah tiap-tiap kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok tidak ada lain yaitu nanti hari kiamat. Ya. Allah peringatkan apa yang sudah kita perbuat untuk menjelang hari kiamat. Sedangkan kiamat itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi kiamat itu nanti akan ada hal-hal yang mendahului terjadinya hari kiamat. Mengingat sebelum kiamat terjadi, fitnahnya begitu dahsyat. Sehingga kata Rasulullah SAW digambarkan, ya, sampai-sampai orang itu mempertahankan iman sehari semalam aja nggak mampu. Pagi beriman dia sudah kufur. Ya, saking dahsyatnya fitnah itu, bertahan dengan iman yang benar itu sehari semalam aja nggak mampu. Ya. Ya. Nah, dia jemaah rahimakumullah maka sudah selayaknya kita merenungi firman Allah tersebut, hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan ya untuk menyambut datangnya hari kiamat. Di mana sebelum kiamat yang sebenarnya terjadi akan ada hal-hal yang akan menggonjangkan kita ya. Fitnah-fitnah yang merusak, fitnah-fitnah yang akan menjadikan seseorang pagi beriman, sorenya sudah kufur. Oleh karena itu diperlukan ilmu untuk mengetahui ini. Ya. Sementara hadis Rasul yang menjelaskan ini banyak sekali. Banyak sekali hadis Rasul yang menjelaskan tentang ini. Ya. Maka oleh karena itu itulah pentingnya kita mengkaji, maka sama-sama mengkaji mengetahui ini supaya harapan kita kita tidak termasuk bahagia daripada fitnah itu. Bagian daripada kerusakan itu. Nah hadirin jemaah rahmatullah Berbicara tentang hari kiamat Mestinya Menyangkut tiga hal Yang berkenaan dengan hari kiamat ya, Tiga hal ini mesti kita ketahui Yang pertama Sebelum terjadi hari kiamat Yang kedua Tentang peristiwa hari kiamat itu sendiri Nah, ini tentang peristiwa hari kiamat. Yang ke, yang ketiga, bagaimana setelah hari kehancuran itu? Proses alam akhirat yang dua dan tiga ini sudah pernah kita bicarakan. Ya, yang dua dan tiga ini sudah pernah kita bahas atau kita bicarakan. Nah, yang akan kita bicarakan ini yaitu tentang sebelum terjadinya hari kiamat di mana fitnah demi fitnah, kerusakan demi kerusakan itu terjadi. Inilah zamannya. Jadi kita hidup ini di zaman penuh fitnah, di zaman penuh kerusakan. Kalau kita tidak mengetahui, kita akan menjadi bahagian daripada fitnah itu sendiri. Ya. Tetapi memang benar, ya, memang benar bahkan hadis-hadis tentang fitnah ini ya saking jarangnya dibicarakan sehingga kalau kita sampaikan kadang-kadang kaget orang apalagi mendengar orang pagi beriman sore sudah kafir ya padahal hadisnya ada hadisnya sahih gitu saking jarangnya dibicarakan orang bahkan orang Yahudi orang Yahudi ironinya dia lebih tahu tentang hadis-hadis ini ketimbang kaum muslimin ya, orang Yahudi lebih tahu tentang hadis ini ketimbang kaum muslimin. Contohnya, ya jadi hari Jumat kemarin itu salah satu contoh, ya salah satu contoh isyarat Nabi tentang perkara-perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Sudah saya sampaikan hari Jumat kemarin, ya, beberapa hal itu. Nah, contoh lain, contoh lain bahkan tentang hadis ini orang Yahudi lebih tahu apa contoh hadis itu? Ya hadis sahih, ya. Banyak jalur yang meriwayatkan hadis ini salah satunya dari Imam Ahmad, ya. Diriwayatkan bahwa la taqumu sa'ah hari kiamat belum akan terjadi hatta yuqatilul muslimun al-yahud Bayak turun muslimun al-yahud maka Hari kiamat itu belum akan terjadi sampai orang beriman ini kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Jadi sebelum ini terjadi, hari kiamat itu belum terjadi. Belum akan terjadi hari kiamat sampai nanti orang beriman itu memerangi orang Yahudi. Dan ketika orang-orang beriman itu memerangi orang Yahudi, maka orang Yahudi itu hatta yattabi al Yahud min warahil hajar was sajar. Ketika orang beriman itu memerangi orang Yahudi, orang Yahudi ketika itu tersembunyi di balik tembok dan batu. Ya, di balik tembok dan pohon, paham? Ya. Di balik batu, tembok batu maksudnya tembok dan pohon. Ini hadis sahih Kiamat belum akan terjadi sampai orang-orang beriman itu memerangi orang Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi itu bersembunyi. Hatta yattabi al-Yahud min wara'il hajar was sajar. Sampai-sampai orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Hadisnya sahih. Illal gharqar Fa'inahu min sajarul yahud ya. Kecuali satu pohon yaitu pohon gorgon Jadi hadis ini belum terjadi hari kiamat sampai nanti orang beriman memerangi orang Yahudi sehingga orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Sampai-sampai batu dan pohon itu bisa berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, fatal, haja Yahudiyun, fatal, baktun. Hai orang beriman, ya, hai orang-orang Islam, orang beriman, wahai hamba Allah, di sini ada Yahudi. Ta'al baktun, datang kemari, bunuh dia. Ya, batu dan pohon itu sampai bisa bicara hai orang beriman, hai orang Islam, hai hamba Allah, di balik saya ini ada orang Yahudi. Datanglah kemari, bunuhlah dia. Illal gharqat. Fa'innahu min sajar Yahud. Kecuali satu pohon. Ya, yang melindungi Yahudi, yaitu pohon gharqat. Pernah lihat pohon gharqat? Hah? Lainah. Ya? ya sejenis kaktus itu. Modelnya pohonnya seperti ketapil ya. Seperti ketapil yang besar, berduri. Pohonnya besar. Ya, pohonnya besar. Ya. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda ini sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan Ya, Bapak-bapak sekalian kalau pernah melihat tayangan, kalau pernah melihat salah satu tayangan di CD ya jadi bagaimana gelombang intifadah? Intifadah itu perlawanan ya melawan orang Yahudi dengan batu. Sejak tahun 1987 sampai hari ini tidak pernah berhenti gelombang intifadah. Ya. Orang Yahudi bersenjatakan tank, bersenjatakan M16 melawan batu akal mana yang bisa menerima tank M16 lawan batu cd banyak dijual oleh orang anak-anak remaja bahkan balita-balita ya ada anak masih anak-anak itu pulang sekolah ya pulang sekolah mereka rata-rata mencetak anaknya jadi habis Nah, ini saya beritahu. Orang Palestina rata-rata mencetak anaknya menjadi hafiz. Ya. Dan peristiwa tiga tahun yang lalu Ramadan tiga tahun yang lalu yang dihabisi, ya, yang dibantai oleh orang-orang Yahudi itu satu komplek madrasah yang di dalamnya banyak anak-anak penghafal Quran. Karena apa? Karena mereka tahu anak-anak ini kalau sudah besar, dia pasti akan melawan orang Yahudi. Ya. Tetapi berapa banyak anak-anak Yahudi itu dibunuh, tumbuh lagi generasi berikutnya. Tidak pernah berhenti. Subhanallah. Ya. Bapak-bapak mereka yang menjadi mujahid Anak-anaknya melempar dengan batu, bapak-bapaknya dengan senjata. Anak-anak yang melawan dengan batu itu pulang sekolah, sekolahnya hafalan Quran, pulang sekolah kerjanya apa? Bukan ngamen. Kerjanya apa? Berjihad dengan batu. Ya, berjihad dengan batu. Subhanallah ada salah satu tayangan ya mungkin aku sudah melihat ketika anak-anak kecil itu dikejar, dikejar tentara Yahudi itu ada yang lari, ada yang di atas tank, mengejar beberapa anak kecil dikejar dengan senjata. Akhirnya subhanallah, anak kecil ini balik badan, diambil batu kemudian dia balik badan. Melihat si anak kecil ini mengambil batu balik badan kaget tentara Yahudi, tentara yang lari dikejar oleh anak kecil. Ini gambarnya ada, antum mungkin banyak yang pernah nonton. Kalau kata orang sekarang tidak masuk akal masa, ya e, apa senjata dilawan dengan batu, ya. ya. Bahkan yang ajib, ya, yang ajaib ini satu kenyataan ya. Dulu tahun 80-an sekitar 89 saya pernah membaca satu majalah yang diterbitkan oleh Ibn Ikhwan di Bandung namanya Asabikun Al-Awwalun ya ada dua majalah yang kemudian Bredel. itu banyak memuat berita-berita jihad baru muncul kemudian Bredel. Salah satunya asabikul awal, yang satu lagi al-bunyan. Itu ada salah satu ibu yang ada di Palestina lahir melahirkan bayi di tangannya itu ada batu kerikil yang sudah ada batu kerikil tapi ditutup oleh kulit ada selaput yang menutupi di tangannya sudah ada batu Allah tunjukkan ya bangsa Palestina dibantai nggak pernah habis dan kalau kita pikir dari mana batu itu nggak habis-habis Setiap hari ratusan anak yang melempari batu kok batunya ada terus batunya nggak habis-habis ya sudah berapa tahun gelombang perlawanan intifada Ajibnya lagi ketika bapak-bapak mereka terbantai Istri-istri daripada mujahid itu menjadi janda Mereka nikah lagi Subhanallah Banyak terjadi Mereka punya anak lagi Anaknya banyak Bahkan ada yang kembar sampai lima Ini bukan rumor Nyata terjadi di Palestina Ya, nyata terjadi di Palestina Nah, hadis tentang ini, Bapak sekalian, orang Islam banyak nggak tahu, orang Yahudi tahu banget. Sehingga orang Yahudi membuat sistem peringatan dini. Early warning system. Ya, dia membuat menanam pohon ngopot sebanyak-banyaknya. Karena menurut mereka berdasarkan hadis ini, yang yang tidak memberitahu kepada orang Islam kalau di sini ada Yahudi kecuali pohon ini. Maka pohon gorkot ditanam di Palestina sebanyak-banyaknya. Orang Islam tidak tahu. Orang Yahudi ngerti betul dia. Nah ini satu hal yang aneh, ironi. Maka kita jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini umat yang tidak tahu apa-apa Ya, maaf maaf saya nggak nggak berhenti menyinggung ini supaya sadar. Alangkah ruginya kita hidup itu kalau hanya dari rumah ke kantor, rumah ke pasar, rumah ke toko, rumah ke sawah. Alangkah ruginya kapan kita mengukir prestasi? Mana sumpah kita di hadapan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Engkau. Pahala yang untuk Allah. Ya. Yang banyak untuk dirinya sendiri, untuk membangun istananya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, untuk agama Allah mana? Bahkan Islam diberikan jatah-jatah sisa. Ya. Orang yang dititipi harta oleh Allah, ya. kalau ada uang kembalian 2000 rupiah nah ini. Kembali tinggi 5000, 10000. Bayangkan dengan generasi pertama. Ya. Habis hartanya untuk memuliakan Islam. Kalau zaman kita terbalik. Habis Islam dijual untuk memuliakan dirinya. Jual ayat, jual hadis dijadikan kampanye ya, untuk memuliakan diri. Nah, kembali kepada tadi. Contoh betapa umat Islam ini kalah dengan orang Yahudi. Maka oleh karena itu hadirin jemaah rahimakumullah, ya. Malam ini mungkin hanya pembukaan. Ini panasnya luar biasa ya. Insya Allah nanti akan kita sambung ya, akan kita sambung di hari eh, malam Sabtu malam Ahad belakangan. Tetapi maksud dari saya membahas ini ya, supaya kita semua ini sadar ya, bahwa kita hidup di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat sebelum kiamat terjadi petaka demi petaka apa fitnah demi fitnah akan mengguncang kita maka kalau kita tidak tahu tidak paham ilmunya kita akan menjadi bahagian daripada fitnah termasuk yang nanti akan disitir oleh Rasulullah yang akan kita sampaikan dalam hadis akan muncul ya akan muncul satu kenyataan muncul dajjal apa dajjal itu ya jangan-jangan kalau kita nggak tahu kita menjadi bahagian daripada dajjal apa dajjal itu ya. kemudian akan muncul saatnya kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir nanti hadisnya kita sampaikan Kapan itu? Kemudian setelah itu akan muncul satu masa ya, di mana umat Islam akan kembali jaya. Akan muncul satu kekuatan ya, di mana umat Islam ya banyak di antara umat Islam sudah murtad. Sudah murtad dari agamanya. Sehingga Allah sitir dalam salah satu ayat yaitu surat Al-Maidah ayat Ayat berapa? 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartajja minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im Hai orang-orang beriman kata Allah jika kalian sudah murtad dari agamamu, Allah mengatakan begini ini kira-kira ada yang murtad atau enggak? Kalau dikatakan nggak ada berarti Allah bohong, Allah keliru, nggak mungkin. Ya. Mesti ada umat Islam yang murtad. Jika kalian sudah murtad dari agamamu, ya, jadi Allah nggak butuh, Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kita mau menjadi penentang Islam, mau menjadi pengkhianat Islam, merusak Islam, itu Allah tidak butuh. Kita yang butuh Allah. Nah, kalaupun ada orang yang seperti itu, fasaufa biqaumin. Allah akan datangkan satu kaum. Ini yang menyangkut hadis yang akan kita bicarakan, ini ayatnya salah satu. Yang kaum itu ciri-cirinya mereka mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kemudian berjihad di jalan Allah ya, dengan harta dan jiwanya. Kemudian tidak takut celaan orang yang suka mencela. Ya, jadi kaum yang akan dijanjikan Allah ini sudah disebut dalam Quran, lebih jelas lagi disebut dalam hadis. Yaitu yang dikenal dengan Taibat Al-Mansurah. Satu kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang menolong. Allah langsung yang akan menolong. Ayatnya sudah jelas. Hadisnya pun sudah jelas. Ini pun nanti akan dimunculkan oleh Allah. Siapa kira-kira Taibah al Mansurah ini? Ini yang akan kita sampaikan. Ya. Kemudian akan muncul. Ya. Akan muncul lagi untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ya. Ashabu Ar-Rayatus Sud. Pembawa panji hitam akan muncul ya berdasarkan hadis-hadis yang akan kita bahas ke depan satu kelompok pembawa panji hitam akan muncul kemudian akan muncul Imam Mahdi Imam Mahdi inilah nanti yang akan membela adalah Ashabu Ar-Rayatus Sunni ya kelompok pembawa panji hitam sementara sementara prediksi dari para ahli wallahu alam untuk memastikan kita nggak nggak belum berani tetapi banyak di antara ahli menyi, me, me, tafsirkan hadis ini dengan fenomena kenyataan yang terjadi. Kelompok pembawa baju hitam itu mereka mengatakan Taliban. akan muncul kalau betul berarti sudah muncul. Tinggal yang kita tunggu nanti munculnya Imam Mahdi. Munculnya induknya Dajjal. Ya, dan akan kembali berkuasanya Islam setelah sekian lama, sekian ratus tahun Islam itu terjajah, teraniaya, terhina. Itu semua terjadi sebelum kiamat yang sebenarnya. Maka oleh karena itu itulah yang perlu kita kaji, perlu kita ketahui bersama. Ya. Maka hadir kemarin Allah mengingat begitu dahsyatnya, ya, dahsyatnya hara petaka kerusakan yang akan terjadi, kita perlu banyak-banyak berdoa. Jangan sampai kita menjadi bahagia daripada fitnah itu. Ya. Salah satu doa yang baik untuk kita baca yaitu doa akhir tasahud itu. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kita minta diselamatkan dari fitnahnya hidup di mana akhir zaman ini fitnah demi fitnah akan ada di depan kita. Kita minta diselamatkan. ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan Mengingatkan di saat-saat seperti itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, batiru bil amali salihan. tersegeralah engkau mengerjakan amal-amal yang saleh. Satakun fitanun kafita'in ini muslim. Sebelum datangnya fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Ya. Saya ulangi ini pesan Rasulullah Badiru bil amali salihah cepat-cepat bersegeralah melaksanakan kebaikan-kebaikan fitnah fitanun kafita'ita ini muslim ya karena di belakang hari itu nanti akan muncul fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita Yusmi rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa Di mana fitnah yang gelap itu orang tak tahu mana hak, mana batil. Bahkan tidak sedikit yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Hanya karena covernya baik, bungkusannya baik, ya kejahatan dikemas dengan cover yang indah, jadilah dia kebaikan. Penjahat jadi orang baik, orang baik jadi orang jahat. Orang nggak bisa bedakan mana yang benar-benar baik. Fitnah yang gelap segelap malam yang gelap gulita. Pagi orang beriman, sore dia sudah kufur. Pagi dia masih beriman kepada Allah, subuh dia sholat di masjid. Berjamaah di masjid. Dalam sholat dia bersumpah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi wa pagi jam 5 kurang Ya Allah sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku semua untuk engkau pagi jam 8 sudah berubah pada mulut kami berjanji ya, pada negeri kami berjanji pada negeri kami mengabdi bagi negeri jiwa raga kami musyrik. Syairnya ini musyrik tulen. Ya. Pengarangnya orang kafir. Pengarangnya orang kafir. Syairnya musyrik murni. Ya. Pada negeri berjanji, subuhnya berjanji kepada Allah, mengabdi kepada tanah air, apa tanah air itu? Air dan tanah. Masa kepada air dan tanah kita mengaji? Kaji mau negeri jiwa raga kami, Alhamdulillah. Jiwa raganya untuk negeri bukan untuk Allah. Padahal jam lima tadi semua untuk Allah. Belum jam sembilan sudah berubah. Paginya usut masuk kantor. Belum jam sepuluh belum jam sembilan sudah menipu, sudah ingkar. Ya. Sudah dia ingkari kejujuran dia di hadapan Allah. Belum sampai sore. Ya. Nanti akan kita sampaikan hadisnya. Maka Nabi kita mengingatkan cepat melakukan amal soleh. Kalau tidak, kita akan menjadi bahagian dari fitnah fajiru bil a'mali shalihat satakunu fitnatun kita indah ini Cepatlah melakukan kebaikan sebelum datang fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Pagi orang masih beriman, sore sudah ingkar. Sorenya dia beriman lagi, paginya ingkar lagi. Alhamdulillah ada. Ya, nah, demikian saja. Insya Allah kita sambung ya pekan depan mulai hari ini ke depan kita akan membahas nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas tanda-tanda hari kiamat. Apa saja tandanya? Banyak sekali yang meliputi dua tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Sebahagian daripada tanda-tanda kecil sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, tinggal menunggu sampai akhir tanda-tanda kecil. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tanda kecil sudah hampir habis, kita mulai memasuki gerbang menuju masuknya tanda-tanda besar. Hadisnya banyak pada hari ini, eh, tapi luput dibicarakan orang. Ya, inilah yang perlu kita ketahui. ada demikian saja dari Allah. Insyaallah kita sambung pekan depan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.